Istihadah wazannya istaf'ala. Kalau tanpa ziyadah hadha yahilu ketambahan sin dan ta istahadah yastahilu. Tapi kalau kita mengungkapkan diri kita maka digunakan sirat majhul, tidak majhul. Ini istahadah atau wanita ustuhiddu ustuhiddu atau ustuhidha menggunakan bina majhul sebagaimana wafat kita mengatakan tuwfiya menggunakan bina majhul bala akhur dan saya tidak bersih-bersih tidak putus-putus darahnya apa ada salat apakah saya harus meninggalkan salat Qala jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam la jangan meninggalkan salat. Inna dzalika irqun sesungguhnya itu darah kotor. Walakin ta'is salata qadral ayyam allati kunti tahidina fiha. Namun tinggalkanlah salat qadral al-ayyam selama hari yang kamu mengalami haid di rentang itu. Tsumma tasili wa salli. Kemudian mandilah dan salatlah. Wafi riwayatin dalam riwayat yang lain Walaysat bil haidah La inna dhalika irkun walaysat bil haidah Jangan Jangan tinggalkan sholat Itu adalah darah kotor Bukan haid Faida akbalin faida akbalat al haidatu apabila datang darah haid fatrukis salat maka tinggalkanlah salat faida dhahaba qadruha apabila telah selesai masa haid fagsili ankid dama wasalli maka bersihkanlah darah darimu dan kerjakanlah salat Iya, uh, eh, riwayat yang di sini kita tidak tahu ini riwayat dari siapa? Apakah riwayatnya Bukhari atau riwayatnya Muslim? Namun ada keterangan dari As-Sanani bahwa Syekh Abdul Ghani rahimahullah membawakan riwayat yang kedua di sini min bil min abwa bin fil Bukhari dari berbagai macam bab. Kadang ada satu bab di awal Sahih Bukhari, nanti di akhir Sahih Bukhari hadis yang semisal disebutkan lagi, kemudian disebutkan dua-duanya sehingga ini menyulitkan bagi an-nadhir orang yang mau memeriksa uh, kitab Umdatul Ahkam untuk mencari sumber aslinya di Bukhari karena kadang ada dua. Nah, sehingga yang zahir wafi riwayat di sini adalah adanya dua riwayat yang dua-duanya terdapat dalam Sahih Bukhari. pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini bahwa ketika seorang wanita mengalami istihadah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan agar wanita ini mengembalikan kepada kondisi sebelum istihadah. Dan di sana ada dua kondisi. Yang pertama, jika wanita itu telah memiliki ada kebiasaan sebelumnya sebelum dia mengalami istihadah dia biasa mengalami haid tujuh hari tanggal sekian sampai tanggal sekian dan itu konsisten maka begitu datang istihadah acuan haidnya adalah kembali pada kondisi sebelum istihadah ini kondisi yang pertama. Apa dalilnya? Dalilnya adalah pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walakin ta'is salata qadra al-ayyamin lati kunti tahidina fiha." Tinggalkanlah salat di rentang hari yang kamu mengalami haid pada saat itu. Artinya apa rentang hari di sini? Kebiasaan dia sebelum mengalami istihadah Tsummaghtasili wa Lalu mandi dan salatlah. Lebih dari itu tidak dihitung haid. Lebih dari kebiasaan sebelumnya tidak dihitung haid. Ini dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua adalah hadis dari Ummu Habibah yang juga mengalami istihadah Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Ummu Habibah mengeluh kepada Nabi SAW karena beliau mengalami istihadah sehingga tidak tahu bagaimana cara menentukan waktu haidnya. Maka Nabi SAW mengatakan, "Umkusi qadra ma kanat tahfisuki haidatuki tsumma wa salli." Kamu tinggalkan salat selama rentang haidmu yang menghalangimu untuk melakukan salat dikembalikan kepada hari selama rentang hari kamu mengalami haid namanya rentang hari menunjukkan kalau beliau sudah memiliki adat kebiasaan tertentu summa irtasili wasalli setelah itu mandilah dan salatlah hadisnya riwayat muslim ini dalil yang pertama wanita yang mengalami kebiasaan Ketika dia dalam kondisi mengalami istihadah maka ya, maka dikembalikan kepada kebiasaannya. Baik. Kemudian yang kedua, wanita yang memiliki tamyiz, yang memiliki tamyiz bisa membedakan antara ciri darah haid dan bukan darah haid. Dia tidak unik kebiasaan Haidnya kadang panjang, kadang pendek Namun dia bisa membedakan Kalau yang seperti ini haid Yang seperti ini bukan haid Jadi, Maka untuk kondisi yang kedua ini Dia kembalikan kepada apa? Dia kembalikan kepada tamyiz Kepada ciri darah haidnya Apa dalilnya? dan ini adalah riwayat yang kedua wafi riwayatin dalam riwayat yang lain walaysat bil haidah darah itu bukan darah haid faida akbalatil haidah apabila datang darah haidmu yush'aru minhu disimpulkan dari kalimat ini menunjukkan bahwa Fatimah binti Abi Hubeish itu bisa membedakan ciri darah haid dan bukan darah haidnya. Karena itu Nabi SAW mengatakan apabila datang darah haidmu tidak dikembalikan kepada rentang waktu, namun dikembalikan kepada darahnya. Berarti yang menjadi acuan adalah ciri darahnya, bukan rentang waktunya. Kapan kemudian dis, eh, apa yang bisa disimpulkan ketika dikembalikan kepada ciri darahnya? Yang bisa disimpulkan berarti wanita ini mumayyizah, bisa membedakan antara ciri darah haid dan bukan ciri dan bukan darah haid. Nah, karena itu ulama berbeda pendapat. Dari ini hadisnya kasusnya sama. Fatimah binti Abi Hubeish. Namun solusi yang diberikan Nabi SAW ada dua. Yang pertama, solusi mengembalikannya kepada adat yang kedua solusi mengembalikannya mengembalikannya kepada tamyiz. Lalu mana yang dipilih? Ini ada kaidah yang sangat bagus yang e, disampaikan oleh Ibn Zakik al uh, eh, Sebagian ulama mengatakan Bahwa dalam kondisi ini Dikembalikan kepada adat Ketika Ada kasus wanita Yang dia mumayyazah Walaha mu'tadah dia bisa membedakan ciri darah haid dan dalam kasus yang sama dia juga memiliki kebiasaan rentang haid maka mana yang lebih dikuatkan lebih dominan salah satu pendapat mengatakan berdasarkan dalil dari hadis ini adalah dikembalikan kepada ada dan ini pendapat Abu Hanifah dan salah satu pendapat Imam Syafi'i. Kemudian ada juga yang berpendapat bebas, dia bebas milih. Dia bisa milih berdasarkan acuan ada atau berdasarkan acuan tamyiz. Ini juga salah satu pendapat Syafi'iyah. Dan kaidah mengatakan inna tarkal istifsal fi qadayal ahwal ma'qiyamil ihtimal yunzalu manzilata umumil maqal tarkul istifsal ma'a qiyamil ihtimal ma'a wujudil ihtimal yunzalu manzilata umumil maqal jika Nabi SAW tidak memberikan rincian padahal ada banyak kemungkinan makna dalam satu kata ini, maka dipahami dari kata ini atau dari kasus ini adalah manzilata umum mafal kedudukannya sebagaimana kalimat yang umum mencakup dua-duanya. Mohon jika ada satu kalimat namun Nabi SAW tarkul istifsal. Beliau tidak memberikan rincian apakah maknanya A atau maknanya B. ma'awujuti ihtimal. Padahal kata ini memiliki banyak kemungkinan makna. Bisa dimaknai A, bisa dimaknai B. Maka ia bisa mensilakan umumil maqal. difahami dengan makna umum. Jika dipahami dalam dengan makna umum, berarti dia bebas milih boleh A, boleh B. Kalau dua-duanya nggak mungkin digabungkan. Ini sebagaimana uh, saran yang disampaikan Nabi SAW kepada seorang sahabat yang baru masuk Islam, wakat jama'a bainal Dan dia waktu zaman jahiliyah waktu masih kafir menikahi dua wanita bersaudara maka Nabi SAW menyarankan Ikhtar ayyatu ayyatahuma syikta Pilih salah satu di antara istrimu yang kamu inginkan. Kita tidak tahu orang ini ketika menikahi dua, dua perempuan bersaudara itu menikahi kakaknya dulu ataukah adiknya dulu. Kalau secara hukum ini terjadi Pernikahan mana yang batal? Pernikahan mana yang batal? Ya? Yang tadi. Yang terakhir, yang kedua. Pernikahan yang terakhir. Kenapa? Karena dia melanggar wa antasma'u bainal ukhtain. Kalau yang pertama sah kan, dia belum punya istri saudaranya dia. Berarti yang kedua ya batal. Namun Nabi SAW tidak memberikan rincian ceraikan orang yang kamu nikahi kedua. Tapi beliau ikhtar ayatahuma syi'ta. Pilih siapa saja yang kamu inginkan. Maka tarkul istifsal tidak memberikan rincian ma'a ma wujudil ihtimal padahal di sana ada dua kemungkinan yunzalu manzilata umumil maqal difahami sebagaimana makna umum artinya boleh memilih sehingga wallahu alam untuk kasus Fatimah binti Abi Hubaysh di sini sekaligus dijadikan dalil oleh para ulama apabila wanita itu memiliki temyiz dan laha ada dan jika dia juga memiliki kebiasaan tertentu maka pendapat yang tepat adalah dia boleh milih boleh tamyiz dengan membedakan ciri darah yang keluar atau dikembalikan kepada ada berarti kita sudah punya tiga kondisi wanita yang pertama wanita yang laha ada wa wa ghair dia memiliki kebiasaan namun tidak bisa membedakan ciri darah haid dan bukan haid, maka dia kembali kepada ada. Dalilnya Hadis Fatimah binti Abi Hubaysh. Yang kedua, wanita yang laha tamyiz. Dia bisa membedakan walai sama aha ada, namun dia tidak tidak memiliki kebiasaan. Maka dia kembali kepada tamyiz. Yang ketiga, wanita yang memiliki adat dan tamyiz. Pendapat yang kuat boleh memilih salah satu. Mana yang kira-kira menurutnya dominan itu yang dipilih. Misalnya ya, dia bisa membedakan ciri darah haidnya seperti ini. Kemudian ternyata melebihi dari masa adahnya Biasanya kebiasaannya adalah enam hari. Haid ini sampai 10 hari, tapi cirinya sama semua. Cirinya sama semua. Apakah dia putus di enam hari ataukah dilanjut sampai 10 hari? Jawabannya lanjut sampai 10 hari. Karena dia punya tamyiz. Kemudian satu kondisi lagi. Laisa ma'aha 'ada wala tamyiz. Ketika ada wanita yang tidak memiliki ada dan tidak memiliki tamyiz. Terus cara apa yang dihukumi? Bagaimana cara menentukan haidnya? Jawabannya adalah kembali kepada haid umumnya wanita. Ini berdasarkan hadis dari Hamnah bintu Jahash Hamnah bintu Jahash di mana beliau juga mengalami istihadah kemudian tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innaha innama hiya rubdatun min rukadi min rukadati syaitan fatahayyadi sittata ayyamin aw sabata ayyamin fi ilmillah sesungguhnya istihadah adalah penyakit yang ditimbulkan oleh setan karena itu jalanilah masa haid selama enam hari atau tujuh hari sesuai dengan ilmu yang yang Allah ajarkan kepadamu berdasarkan kebiasaan para wanita empat eh, apa empat kategori wanita terkait masalah e, bagaimana menentukan membedakan antara haid dan istihadah karena itu yang sulit. Baik. Kemudian ada beberapa kaidah yang penting untuk kita pegangi terkait masalah eh, haid. Yang pertama bahwa hukum asal darah wanita adalah ke haid. Dan kita tidak menghukumnya sebagai darah istihadah kecuali di sana ada indikator. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari ketika eh, Aisyah radhiyallahu anha berhaji bersama Nabi SAW alaihi wasallam haji Apa yang terjadi? Aisyah mengalami haid. Kemudian beliau nangis. Lalu Nabi SAW alaihi wasallam menyarankan apa? Innama hiya amrun katabahu Allahu ala banati Adam. Sesungguhnya haid adalah sesuatu yang Allah tetapkan untuk putri Adam, untuk anak-anak perempuan Adam. Maka ini dalil hukum asal wanita, eh, hukum asal darah yang keluar dari wanita, bagian dari tabiatnya, statusnya sebagai wanita yang Allah tetapkan untuk para wanita. Sehingga dari kaidah ini kita tidak bisa mengatakan darah yang keluar adalah darah istihadah tanpa bukti, tanpa karina. Hukum asalnya adalah darah haid. Kemudian yang kedua bahwa status haid dan bukan haid ini masalah syariat dan tidak ada hubungannya dengan ilmu kedokteran. Karena itu untuk menentukan haid dan tidak haid kita tidak perlu kembali kepada komentar dokter, penilaian dokter. Apa dalilnya? Dalilnya adalah wanita yang mengalami istihadah. Kata Nabi SAW terkadang dia bisa tamyiz, terkadang bisa ada. Padahal bisa jadi sumbernya sama. Maka kita tidak mengatakan kalau darah itu keluar dari leher rahim, nanti statusnya istihadah. Tapi kalau keluar dari pangkal rahim, nanti statusnya haid. Kemudian dijelaskan ciri-cirinya dan seterusnya. Tidak mengatakan demikian. Karena masalah semacam ini tidak kembali kepada kedokteran, namun kembali kepada pembahasan syariat. Di antara dalil yang lain adalah hadis Ummu Atiyah boleh mengatakan kunna la na'uddu sufra wal qudra ba'da tuhri syai'a kami tidak menilai sufrah dan qudra setelah masa suci sebagai bagian dari haid. Maka sufrah dan kudrah memiliki dua hukum. Jika sufrah dan kudrah ini keluar bersambung dengan keluarnya darah haid maka statusnya haid tapi jika dia keluar setelah ada jeda dengan uh, dengan peristiwa haid dengan masa haid maka tidak dinilai haid padahal sama-sama sukroh dan kudroh sama-sama ciri cairannya namun yang satu dihukumi haid, yang satu tidak dihukumi haid. Maka masalah haid dan tidak haid tidak ada kaitannya dengan ilmu kedokteran. Namun ini kembali kepada masalah syar'i. Kemudian yang ketiga, wanita hamil apakah mengalami haid ataukah tidak mengalami haid? Fi kaulan indah ahli ada dua pendapat ulama dalam hal ini. Jika kita kembali kepada kaidah yang pertama, al aslu fitam alladhi yakhruju minal mar'ah fahuwa damul haid. Hukum asal darah yang keluar dari wanita adalah darah haid. Jika kita kembali kepada kaidah ini, maka hukum asal darah yang keluar dari semua wanita baik hamil maupun tidak hamil adalah darah haid. Ini yang dijadikan dalil darah yang keluar dari wanita hamil termasuk haid. Namun di sana ada beberapa dalil yang menunjukkan bahwa darah yang keluar dari wanita hamil bukan haid. Dalil yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan batasan masa iddah bagi wanita yang ditalak atau ditinggal mati oleh suaminya. Hukum asal wanita yang dicerai itu mengenai masa iddah, menjalani masa iddah selama salah satu kuru wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna salah satu kuru wanita yang dicerai itu mereka menjalani masa iddah selama tiga kali haid tiga kali kuru tiga kali haid ini hukum asal sehingga dalam kondisi normal semua wanita kembali kepada ini. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kondisi anomali. Kondisi yang tidak normal ketika wanita itu tidak mengalami haid atau wanita yang belum haid. Wallahi ya'isna minal mahidhi Kemudian fa'iddatuhunna salasata asyurin wallahi lam yahid para wanita yang sudah menapaus idahnya tiga kali, eh, idahnya tiga bulan. Demikian pula wanita yang belum mengalami haid. Maka Allah kelompokkan dalam ayat tersendiri, aturan tersendiri untuk wanita yang anomali, yang dia tidak subur, tidak mengalami haid. Dan dalam dan termasuk dalam kelompok yang kedua ini adalah wanita hamil Allah nyatakan wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadana hamlahum. Wanita hamil masa idahnya sampai dia melahirkan kandungannya. Disimpulkan dari ini, Allah Subhanahu wa taala mengelompokkan wanita hamil dalam kelompok wanita yang tidak haid. Sehingga ini menunjukkan bahwa wanita hamil darah yang keluar darinya tidak terhitung sebagai darah haid. Kemudian dalil yang kedua adalah hadis tentang talak yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Nabi Sallallahu wasallam perintahkan murhu falyuraji summa talik summa talikha fi tuhrin au hamilin. Perintahkanlah Ibnu Umar untuk rujuk kemudian talak dia, talak istrinya ketika dalam kondisi suci atau dalam kondisi hamil. Maka Rasulullah SAW memasukkan orang yang hamil sebagaimana keadaan orang yang suci. Dua ini dalil bahwa darah yang keluar dari wanita hamil bukan termasuk haid. Kemudian Kaidah berikutnya tentang masalah batas minimal haid dan batas maksimal haid. Tidak terdapat riwayat dari atau tidak dijumpai adanya riwayat dari Nabi Sallallahu maupun dari para sahabat tentang batas minimal haid dan batas maksimal haid. Hanya saja di sana ada keterangan dari tabi'in atau bin Abi Rawah yang beliau memberikan batas minimal haid dan maksimal haid. Minimal haid kata atau adalah sehari semalam. Yaumun wa Dan maksimal haid kata atau adalah 15 hari. Dan keterangan atau adalah arfa'u ma yu'lamu fil bab. Dalil yang paling tinggi dalam masalah ini. Karena tidak ada keterangan dari Nabi SAW maupun sahabat. Yang ini dijadikan dalil oleh Imam Ahmad dan yang lainnya bahwa keterangan atau bisa digunakan sebagai batas tentang waktu minimal haid dan maksimal haid. Karena kita diperintahkan untuk Eh, berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf dan tabi'in masuk dalam kurun mufaddalah sehingga kaul tabi'in dalam hal ini muktabar kemudian diantara dalil yang lain eh, batas maksimal haid 15 hari namun ini dalil isyarat adalah sabda Nabi SAW tentang status wanita. Ma ra'aitu naqisabi aqlin wa dinin a'damu ala rajulin azimin minkun. Saya belum pernah lihat ada makhluk yang akalnya kurang, agamanya kurang, namun dia bisa menjatuhkan lelaki yang baik melebihi kalian, yaitu para wanita. Kemudian para wanita bertanya, apa yang dimaksud dengan nakisatu aklin wa ini. Nabi SAW menjelaskan bahwasanya wanita itu meninggalkan e, nisfu dini, separuh dari agamanya. Nah, jika agama manusia itu dihitung dari tentang balik sampai dia mati, dan namanya kodrat wanita adalah mengalami haid maka batas separuh agama itu dia tinggalkan sholat selama dengan hitungan normal satu bulan maksimal 15 hari tidak boleh lebih dari itu kalau lebih dari itu berarti yang kurang tidak hanya separuh tapi bisa jauh lebih banyak itu yang dimaksud e, eh, naksutin kurangnya agama wanita karena mereka meninggalkan sholat selama rentang haid dan maksimal adalah nisfu umriha setengah dari usianya. Namun ini dalil isyarat. Selanjutnya tentang batas usia. Kapan atau di usia berapa seorang wanita ketika darah keluar darah itu dinilai sebagai darah haid. Ya, mayoritas ulama menyebutkan bahwa tidak ada batas dalam hal ini. Sementara pernyataan para ulama memberikan batas ada yang 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, maka ini sifatnya waqatul ain. Kejadian yang mereka jumpai saja. Dan itu tidak bisa berlaku umum untuk semua wanita. Misalnya ada orang yang berpendapat batas usia minimal haid adalah 9 tahun. Sehingga ketika ada darah yang keluar sebelum 9 tahun usianya tidak dihitung haid. Atau batas maksimal haid adalah 40 tahun. Ada yang keluar lebih dari 40 tahun tidak dihitung haid. Ini konsekuensi ketika dia mengambil batas usia dalam menentukan masa subur, masa haid. Namun wallah alam yang lebih tepat adalah tidak ada batas usia minimal maupun maksimal. Tidak ada batas usia minimal maupun maksimal karena batas usia yang disebutkan oleh sebagian ulama itu sifatnya Wako'atul ain peristiwa yang mereka jumpai dan itu tidak menyeluruh. Artinya, andaikan ada kasus yang lain yang berbeda dengan apa yang dia jumpai, maka kasus yang kedua ini tidak berarti kemudian kita singkirkan, kita buang, namun kita terapkan e, pendapat jumhur tidak ada batas minimal maupun maksimal usia haid. E, ada pendapat Imam Syafi'i. Beliau mengatakan batas minimalnya adalah 9 tahun. Beliau berdalil dengan peristiwa yang beliau saksikan. Beliau menjumpai ada wanita usia 20, 21 tahun sudah memiliki cucu. Berarti neneknya yang usianya 21 tadi nikah umur 9. Umur 10 punya anak. Kemudian anaknya umur 9 nikah. Berarti neneknya umur berapa? 19 tahun. Ya, umur 10 dia punya anak. Ada toleransi setahunnya, umur 21 punya cucu, insyaallah ya. Cucu termuda yang pernah dijumpai oleh Imam Syafi'i. Kok nenek termuda yang pernah dijumpai oleh Imam Syafi'i? Ya. Namun semacam ini sifatnya qadiyah al-ain atau waqa'atul ain, sesuatu yang uh, kejadian yang sifatnya kasuistik dan tidak bisa jadi acuan. Oke, kita lanjutkan di hadis yang berikutnya. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha anna Ummu Habibah bahwa Ummu Habibah radhiyallahu anha ustuhidat. Ustuhidat jadi sudah kita sebutkan digunakan bina maj majhul. sabak sini selama tujuh tahun. Salam. Fasa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu Fa'amaroha antal tasila. Lalu Nabi SAW memerintahkannya untuk mandi. Fakanat tagtasilu di salatin. Maka Um Habibah mandi setiap hendak salat. Ya. Beliau mandi setiap hendak salat. Ini tidak ada dalam perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita perhatikan yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu man, mandi. Tapi mandinya kapan? Tidak disebutkan dalam hadis ini. Apakah setiap mau sholat ataukah e, sehari sekali atau bagaimana? Ya. Sementara Ummu Habibah mempraktekkan fakanat tantasilu likulli salatin. Namun beliau mandi setiap salat. Dan kita punya kaidah tadi ya, tarkul istifsal ma'wujudil ihtimal yunzalu manzilata umumil maqal. Ketika beliau tidak memberikan rincian, padahal ada banyak kemungkinan. Ini mandinya kapan? Tiap hari, sekali, atau sehari dua kali seperti kita, atau setiap mau sholat, atau bagaimana? Beliau tidak memberikan rincian. Fayunzalu manzilah umumil maqal. Sehingga kedudukannya kalimat umum boleh milih salah satunya. Karena itu yang lebih tepat bahwa tikrolul ghusl mengulang-ulang mandi setiap masuknya waktu ini e, tidaklah menunjukkan hukum wajib karena semata-mata perbuatan sahabat la yatarattabu alaihi hukmal wajib tidaklah memberikan kesimpulan hukum wajib. Ummu Habibah radhiyallahu anha bintu Jahsh bin Ra'ab al-Asadi beliau adalah saudara perempuan Zainab bintu Jahsh, Ummul Mukminin radhiyallahu anha dan beliau istrinya Abdurrahman bin Auf. Ummu Habibah istrinya Abdurrahman bin Auf. Ada juga yang mengatakan namanya Ummu Habib. Namun lebih terkenal dengan Ummu Habibah. Dan menurut para ahli sejarah wanita yang mengalami istihadah di masa Nabi SAW yang terkenal dua orang ini. Yang pertama Ummu Habibah dan yang kedua Hamna Yang kedua Hamna pintu Jahsh. Dua-duanya putri dari Jahsh. Saudara Zainab pintu Jahsh. Ummu Habibah mengalami istihadah Hamnah bintu Jahash juga mengalami istihadah. Dua putri Jahash yang dua-duanya mengalami istihadah. Ya. Uh, beliau mengalami istihadah selama tujuh tahun. Dan ini ujian yang luar biasa. Karena secara naluri tapi tabiat manusia itu tidak menyukai semacam ini. Apalagi kalau sudah menikah. Fasalat Rasulullah SAW maka beliau pun bertanya kepada Rasulullah SAW. dan beliau merintahkan agar ber, agar mandi namun tidak ada keterangan apakah mandinya setiap hari ataukah setiap hendak sholat dan praktek umum Habibah adalah beliau mandi setiap mau sholat karena itu ulama berbeda pendapat tentang hukum mandi setiap hendak sholat bagi wanita yang istihadah sebagian berpendapat wajib mandi setiap hendak sholat mengamalkan hadis pernyataan Ummu Habibah yang beliau mandi setiap hendak sholat. Sementara jumhur ulama berpendapat bahwa tidak wajib mandi setiap hendak sholat. Dan ini adalah pendapat Ali bin Abi Thalib, Aisyah radhiyallahu Ibnu Abbas dan beberapa ulama generasi setelahnya generasi tabi'in kemudian juga berpendapat Abu Hanifah Imam Malik dan Imam Ahmad yang mereka menegaskan bahwasanya wanita istihadah tidak wajib mandi setiap tidak sholat dalilnya apa? Para atul asliyah hukum asalnya tidak ada beban untuk melakukan semacam ini. Karena hukum asalnya adalah tidak wajib. Kemudian e, dalil yang kedua tadi Nabi SAW tidak memberikan rincian kapan wanita istihadah itu harus mandi dan ketika tidak memberikan rincian berarti di memberikan makna umum dia bisa mandi kapan saja sesuai dengan yang dia inginkan. uh, ada satu pernyataan ya yang mungkin terkenal di kalangan kita wanita istihadah wajib mandi dan ini mantap syafi'i sebagian madhab sebagian ulama syafi'i ya wanita istihadah wajib mandi dan agar tidak memberatkan maka mereka disarankan untuk melakukan sholat jamak suri Jamak suri, suri itu artinya kamuflase. Jamak tapi kamuflase. Maka dia mandi setiap melaksanakan sholat dalam satu waktu. Sementara dia tidak boleh jamak, maka dia jamak suri. Sholat duhur diakhirkan mepet asar. Kemudian begitu selesai sholat duhur, datang waktu asar, langsung dia sholat asar. Sehingga mandinya hanya sekali. Hmm. Ini bentuk sholat jamak suri. Dan jamak suri dohirnya itu semakin memudahkan ataukah merepotkan? Ya, jamak yang seperti ini itu memudahkan ataukah merepotkan? Justru merepotkan. Adanya jamak sholat itu bagian dari rukhsah dalam ibadah, bukan azimah. Adanya jamak untuk sholat itu bagian dari rukhsah. Dan yang namanya rukhsah itu harus seharusnya memberikan keringanan bukan makin merepotkan. Jamak suri ini setiap ulama. Tidak ada dalil tentang itu. Nah, ketika orang melakukan jamak suri, sejatinya dia tidak jamak, sholat pada waktunya. Namun sholat pertama diakhirkan waktunya hingga mepet sholat kedua begitu datang sholat kedua dia langsung mengerjakan sholat kedua sejatinya ini malah merepoti orang yang mengerjakannya bagaimana tidak dia harus perhatian kapan waktu sholat pertama berakhir kemudian di pas jam berapa dia harus memulai sholat ini justru malah merepotkan dirinya belum lagi kemudian dia punya banyak aktivitas kesibukan kalau dia nganggur-nggur mungkin masih bisa ya tapi kalau dia misalnya punya aktivitas, maka itu akan justru merepotkan diri. Karena itu jamak suri justru tidak menjadikan jamak sebagai rukhsah, namun ini malah memberatkan. Malah yang lebih ringan dia sholat di awal waktu sudah nanti lepas tangan, di sholat lagi di awal waktu sholat yang kedua daripada model semacam ini. Ya. Kemudian ada satu catatan yang terlupa untuk hadis uh, Fatimah binti Abi Hubeish. Di situ Nabi SAW Alaihi Wasallam mengatakan di riwayat yang kedua, Fagsili angkit dam wasalli. Ada gitu? Fagsili angki adama wasalli. Cucilah darah itu darimu. Tih. Kalau kita ditanya, cucilah darah di sini adanya perintah mencuci ini indikator kalau itu najis. Cucilah darah di sini yang dicuci darah haid atau dari istihadah. Faksili anti adam wasalli. Haid atau istihadah? Iya. Maka jawabannya di sini sinilah ulama khilaf. Apakah satu secara istihadhah itu najis atau tidak najis? Baik. Iya. Ini kembali kepada alif lam pada kalimat adam. Pada kalimat ad adam. Fagsili angki adam. Alif lam di situ alif lam lil istighraq. Alif lam jinsiyah ataukah alif lam lil ahdi? Sudah? Menurut ulama yang mengatakan ini adalah alif lam listighraqil jinsi. Alif lam yang menunjukkan makna umum keseluruhan maka hadis ini jadi dalil darah istihadah hukumnya najis. Dan yang berdalil bahwa alif lam di sini adalah alif lam ya Mereka memaknai yang diperintahkan untuk dicuci di sini adalah darah haidnya. Ya. Uh, kita punya kaidah al aslu fil al hukum, uh, eh, hukum asal dalam alif lam adalah istighraq illa idza kana hunaka karina innahu lil ahdiyah hukum asal alif lam untuk menunjukkan mana umum kecuali jika ada indikator kalau itu alif lam ahdiyah. Sudah pernah belajar ahdiyah sama istighraq? Belum. Isti alif lam istighraq itu bahasa lainnya alif lam yang menunjukkan makna umum. Yang bisa kita maknai seluruh. Contohnya ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin segala puji, seluruh pujian hanya milik Allah Rabbul Alamin. Jadi ada Alhamdulillah. lil istighraq. Kemudian ada alif lam yang kedua, alif lam yang kedua itu alif lam ahdiyah. Ini alif lam yang memiliki makna tersebut. Sehingga alif lam ini berfungsi untuk mengembalikan kata yang umum ini kepada kata sebelumnya. Contoh ya, istara itu kitab al-fiqhi. Saya membeli kitab al-fiqhi, kitab fikih. Wal kitabu fauqal khizana. Kitab itu di atas lemari. Di situ ada al wal kitabu, ada alif lam. t Kitab itu itu kita bawa. Kita pikir tadi ya. Kitab itu ada di atas lemari. Maka kitab itu maksudnya adalah kitab fikih. Ini kalau sudah kita terjemahkan. Nah, bahasa Arabnya wal kitabu wal hizana. Dan kitab itu di atas hizana. Maksudnya adalah kitab fikih itu. Adanya al ini mengembalikan kepada uh, kata sebelumnya. Ya. Kalau persamaannya dalam bahasa Inggris itu seperti the ya. Misalnya I have a physical book. Saya punya buku fisika. The book on the table di sini kembali kepada buku fisika tadi. Seperti the itu al-ahdiyah. Faksili angki adama. Cucilah darah itu darimu. Ini adam di sini mengandung makna seluruh darah ataukah darah haid saja. Tadi ada dua pendapat ulama. Ada yang memaknai seluruh darah mencakup darah haid dan darah istihadah. Ada yang memaknai darah haid saja. Dan yang rajih wallahu a'lam Adam di sini alnya adalah ahdiyah. Dari mana kita bisa menyimpulkan demikian? Karena ada makhud di depannya ada ma'hud tempat pengembalian al di depannya yaitu kata al haidoh bisa dilihat di hadis faida akbalatil tuh apabila darah haidmu datang maka fangsili angkit dama alif lam itu punya ma'hud ma'hudnya adalah al haidoh darah haid Insya Allah bisa dipahami ya Sehingga adam di sini alif lamnya adalah alif lam li ahdi adzikri, alif lam ahdiyah. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Cukup? Ada yang disampaikan? Ada yang bingung? Dongtung? Ya, semoga semuanya dong ya. Jadi selanjutnya dari Aisyah radhiyallahu beliau mengatakan, "Kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid." Saya mandi. Ana wa Rasulullah. Saya bersama Rasulullah di situ mansub atau marfu? Ana wa Rasulullah atau ana wa Rasulullah. Kalau di situ ini marfu. Di situ mans mansub marfu. Laisa fi dhabtun wallahu Ana wa Rasulullah min inai wahid. Saya mandi, saya dan Rasulullah dari inak dari wadah yang sama. Kilana junubun, kami berdua dalam kondisi junub. Fakana ya'muruni fa'attaziru fayubashiruni wa ana ha'id. Beliau SAW juga pernah menyuruhku untuk memakai sarung. Fayubashiruni kemudian beliau mencumbuku wa ana haid ketika saya dalam kondisi haid wa kana yukhriju ra'sahu ilayya wa huwa mu'takifun fa'aksiluhu wa ana dan Nabi SAW pernah mengeluarkan kepalanya ketika beliau intikaf mengeluarkan kepalanya kepadaku lalu aku mencuci kepala beliau mengkramasi kepalanya rambutnya Nabi SAW wa ana dan saya sedang haid ada berapa peristiwa di sini? Hmm? Tiga Tiga dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda? Jelas waktu yang berbeda ya Iya Mungkin yang jadi pertanyaan Di situ ada fa Fakana Itu pakai fa 6 istiwa iya. fa kalau di sini wa punya saya fa ini yang yang yang kedua fa yang ketiga wa kedua fa yang ketiga wa fakana yang ini ya fakana ya'muruni fa'taziru pakai fa atau wa fa <laughs> Anggap itu fa ya. Fakana ya'muruni attaziru. Beliau menyuruhku untuk memakai sarung. Ini konteksnya berbeda. Yang satu cerita tentang mandi junub bersama, yang satu cerita Nabi SAW ketika hendak berjumpa dengan istrinya yang sedang dalam kondisi haid. Tapi kenapa pakai fa? Fa itu yushar minhu mengisyaratkan kalau itu bersambung ada hubungannya antara kalimat pertama dan kalimat kedua. T. Maka fa bisa juga digunakan untuk menyebutkan urutan kejadian. Pernah dalam kondisi seperti ini kami mandi bersama. Kemudian dalam kondisi yang lain beliau sama-sama memperlakukan saya seperti itu. Maka fa-nya untuk kalimat bukan untuk peristiwa. Tapi kalau di tua ya, tidak ada masalah. Aisyah radhiyallahu menceritakan tiga kejadian yang beliau lakukan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama beliau mandi bersama bersama suaminya. Ana wa Rasulullah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid. Beliau mandi bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu wadah. Dicidui bareng-bareng. Dalam riwayat yang lain Aisyah berpesan Jangan kau habiskan, tinggalkan untukku, sisakan untukku. Untuk akhir hadis yang bisa kita simpulkan bahwa yang pertama bekas mandi wanita itu tidak tidak najis dan boleh dipakai untuk mandi laki-laki karena Nabi Alaihi Wasallam mandi bersama istrinya bisa dipastikan Nabi Alaihi Wasallam nyiduk kemudian istrinya nyiduk maka bekas Aisyah tidak kemudian dihindari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, suami istri tidak ada batas aurat. Maka masing-masing diperbolehkan melihat aurat aurat besarnya pasangannya. Yang ketiga, ketika ada dua orang yang mandi dalam satu kamar mandi maka memungkinkan baginya untuk komunikasi kita tidak mungkin mengatakan Nabi SAW mandi bersama dengan Aisyah terus neng-nengan do meneng-menengan sama sekali tidak bersuara yang namanya ngobrol komunikasi pasti terjadi sehingga ini dalil suami istri yang mandi bersama boleh ngomong di kamar mandi. Kalau yang dilarang yang terlaknat yang mansus dalam hadis adalah dua orang laki-laki yang buang air kemudian mereka saling ngobrol tanpa batas aurat keduanya di laknat kebiasaan masyarakat kampung yang menggunakan jamban helikopter jejer-jejeran buang air seperti dilarang di sungai atau di pinggir laut. Ya. Kemudian selanjutnya wakana ya'muruni fa'attaziru. Beliau memerintahkan kepadaku untuk melakukan ittiza menggunakan sarung ketika dalam kondisi haid agar suaminya bisa melakukan mubasyarah. Suaminya bisa melakukan atau bisa menjubuh istrinya. Maka ini dalil bahwa fisik wanita haid tidak najis. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi tetap mendekatinya. Yang kedua tentang masalah batas mana yang boleh digunakan untuk berjumbu ketika sang istri sedang haid. Sebagian ulama mengatakan selama tidak melakukan hubungan badan. Ada juga yang mengatakan baina surah ila rukbah. Yang tidak boleh disentuh adalah antara pusar sampai lutut. Selain itu diperbolehkan. Dan wallahualam, alam yang rajin di sini bahwa Nabi SAW melakukan ini dalam rangka taat tuban, dalam rangka mengajarkan adab. Karena beliau adalah manusia yang mulia, maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam lebih memilih yang uh, sifatnya kehati-hatian, meskipun di sana ada yang lebih diperbolehkan. Sehingga beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan batas bayna surah berubah dan ini sifatnya anjuran tidak wajib. Kemudian dalil penguat yang lain yang menunjukkan bahasanya boleh melakukan segala sesuatu selain hubungan badan adalah eh, apa pertanyaan yang disampaikan oleh Nabi yang disampaikan kepada Nabi SAW apa yang boleh dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya yang sedang haid jawab beliau if alul syai'in syain nikah lakukan segala sesuatu kecuali hubungan badan Kemudian yang ketiga wakana yukhriju sahu ilayya wa huwa mu'takifun beliau mengeluarkan kepalanya kepadaku sementara beliau sedang kita Ditasawwur bisa tergambar ya. Karena pintu rumahnya Aisyah mepet masjid. Sehingga begitu Nabi sallallahu mengeluarkan kepala beliau langsung masuk ke dalam rumahnya Aisyah. Wawa muktafikun mu'takifun ketika beliau sedang ikhtikaf. Ya. Ini dalil yang pertama bahwa mengeluarkan sebagian anggota badan tidak membatalkan iktikaf. Meskipun itu anggota badan utama. Namanya setengah badan ke atas ini kan anggota badan utama manusia. Setengah badan ke atas ini ditembak manusia langsung mati. Tapi kalau setengah badan ke bawah ditembak belum tentu mati. Nabi SAW mengeluarkan setengah badan ke atas ke e, kamarnya Aisyah dan beliau tidak membatalkan iktikafnya menunjukkan kalau sikap semacam ini tidak membatalkan iktikaf yang kedua bahwasanya orang yang iktikaf boleh saja bersentuhan dengan orang lain yang tidak iktikaf Aisyah dalam kondisi haid wa ana haidun aku mencucinya dan saya sedang haid tidak masalah orang yang itikaf bersentuhan dengan wanita haid. Kemudian e, selanjutnya tidak masalah e, wanita haid itu apa mencuci kepala wanita eh, kepala orang yang dalam kondisi suci dari hadas Ini beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tadi. Kemudian hadis ini juga dijadikan dalil kesimpulan tentang bahwa wanita haid itu tidak boleh masuk masjid. Dari mana bisa disimpulkan demikian? Ya, jawabannya Aisyah radhiyallahu anha berada di dalam rumahnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ngalai nginguk dengan kepala beliau. Itu kan sesuatu yang repot. Sesuatu yang repot. Kenapa enggak istrinya yang keluar ke masjid kemudian nyisir? Jawabannya Aisyah dalam kondisi haid. Kalau itu diperbolehkan Aisyah kan keluar terus nyisiri rambut suami nggak harus sampai repot-repot ya ini apa duduk di dalam masjid kepalanya keluar masjid ini sesuatu yang merepot sesuatu yang merepot nggak nyaman kondisi macam ini belum lagi nanti ada tirainya ya terkena tirai sehingga lebih repot lagi namun ini dilakukan oleh Nabi SAW karena istrinya sedang haid sehingga ini salah satu di antara dalil bahwa e, wanita haid tidak boleh masuk masjid. Juga ini dalil orang yang keluar dari masjid ketika sedang iktikaf gairah eh, e, bidunil haja tanpa ada kebutuhan yang mendesak maka iktikafnya batal. Hanya sebatas dolanan sisir-sisiran ini laisa minal hajah bukan kebutuhan kebutuhan yang mendesak sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkondisikan beliau eh, itikafnya nggak batal tapi bisa disisiri oleh istrinya kalau andekan keluar itu tidak membatalkan itikaf Nabi sallallahu alaihi akan lebih baik masuk rumahnya kemudian sisiran di dalam rumah mencuci rambutnya di dalam rumah tidak separuh di masjid separuh tidak lambung. Demikian eh, wallah kita masih punya dua hadis yang insya Allah akan kita lanjutkan setelah istirahat istirahat kurang lebih lima menit Wassalamu'alaikum, nabi ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin peserta berapa orang pak?